dan kekufuran. Maka alhamdulillah karena nikmat kesehatan dan kesempatan pada sore yang berbahagia ini kembali Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di daerah yang mulia ini Kota Blampidi dan salah satu dari rumah-rumahnya Allah Azza wa yang mubarak ini. Maka kita memohon kepada Allah Azza, Azza wa Mudah-mudahan pertemuan kita ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla yang memanggil hati-hati kita semuanya hanya karena agama Allah Azza wa Jalla bukan dikarenakan ada tujuan-tujuan duniawiyah balik ini dan kita berharap sebuah keutamaan yang tertera di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi dari Mu'adz radhiyallahu anhu dapat Allah berikan kepada kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها Nabi bersabda bahwa Allah berfirman yang diistilahkan dengan hadis qudsi sungguh telah pasti kecintaanku kepada mereka hamba-hambaku yang saling cinta mencintai karena Mereka duduk sesama mereka dikarenakan aku dan mereka saling kunjung mengunjung satu sama yang lain juga dikarenakan ini merupakan dalil yang menunjukkan begitu besarnya keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah saling kunjung mengunjungi karena Allah saling duduk sesama mereka juga dikarenakan Allah Maha Esa dan agamanya. di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum demi Allah yang jiwaku berada di tangannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh semua kalian itu tidak akan masuk surga hatta tu'minu sehingga kalian benar-benar beriman kepada Allah wala tu'minu hatta tahabbu dan sungguh kalian itu belum dikatakan sempurna dan benar imannya sehingga kalian itu saling cinta mencintai sesama kalian karena Allah afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan bila kalian menerapkannya maka akan terwujudkan akan terciptakan saling cinta mencintai sesama kalian yaitu tebarkanlah salam sesama kalian oleh karena itu kita melihat di dalam sejarah para salaf begitu semangatnya mereka dalam menyebarkan salam sesama mereka sehingga ada dua orang yang saling berjalan atau berjalan bareng kemudian dipisahkan oleh sebuah buah sebuah pohon kemudian mereka kembali berjumpa mereka tetap saling memberikan salam sesama mereka kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Hamdari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anna rajulan zara akhallahu fi qaryah فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية قال هل من نعمة تربها عليه قال لا غير أنني أحببته في الله فقال إني رسول الله إليك fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fillah Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuhkan menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya seiman. Kemudian di tengah perjalanan ya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Lantas malaikat tersebut berkata, "Aina turid, wahai hamba Allah, hendak kemana engkau?" Dia pun menjawab Uridu ziarah ke akhili fi hadihi al-qariyah Aku ingin mengunjungi Salah satu dari saudaraku di daerah ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya Hal min ni'matin tarubbuha alaih Apakah dikarenakan ada sebuah nikmat dunia Kepentingan dunia yang engkau harapkan Di balik kunjungan ini Sebagaimana itu kunjungan kebanyakan manusia di zaman sekarang Ketika saudaranya memiliki jabatan yang begitu banyak dan tinggi, tidak ada henti-hentinya tamu dari rumah dia di hari lebaran. Tiada hentinya orang yang bertemu dengannya selalu memuliakannya. Tamu tidak pernah sedikit di hari-hari libur di rumah. Tetapi kalau kecintaan itu hanya dikarenakan dunia, Jangankan orang itu meninggal, begitu dia habis jabatan dari mas dari jabatannya tersebut, maka dia akan melihat tamu-tamu yang biasanya nongol di hari lebaran sudah tidak lagi datang. Ya. Karena tidak ada yang bisa diharap lagi dari dia. Bupati juga sudah bukan, anggota DPR, DPR bukan, anggota dewan juga bukan. Jadi orang nggak ada lagi datang menjenguk dia. Kecuali hanyalah orang-orang yang benar-benar cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini pun bertanya hal min ni'matin tarbuha alaih. Apakah kunjungan engkau ini dikarenakan kepentingan duniawinya, dikarenakan keuntungan dunia? Maka hamba tersebut pun menjawab, "La ghaira annani ahbabtuhu fillah." Sekali-kali tidak. Aku menjenguknya. Aku berkunjung kepadanya semata-mata karena Allah. Maka malaikat tersebut menjawab, "Inni Rasulullah ilaihi." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepada sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa di hari kiamat Allah berfirman ainal mutahabbuna fi jalali al yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilluhum bahwa Allah di hari kiamat mengumumkan dan berfirman di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai dikarenakanku di dunia hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku yang tidak ada naungan pada hari ini kecuali hanya naungan di dalam surat Az-Zukhruf Allah menerangkan bahwa semua cinta semua kasih sayang Cinta mencintai di dunia ini Di hari kiamat itu semuanya akan sirna Bahkan terbalik menjadi permusuhan Orang-orang yang saling cinta mencintai Kasih mengasihi Di hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan Tatkala kecintaan mereka itu tidak dibangun di atas agama Allah Allah berfirman Al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu Illa al-muttaqin Orang-orang yang saling cinta mencintai Saling kasih mengasihi pada hari kiamat mereka saling bermusuhan Kecuali mereka orang-orang yang bertakwa Kecintaan seorang suami kepada istri, istri kepada suami Anak kepada ayah, ayah kepada anak Karib kerabat kepada karib kerabat yang lainnya Kalau itu tidak dibangun karena Allah Semua itu akan menjadi sirna dan akan menjadi permusuhan di hari kiamat illal muttaqin kecuali mereka orang-orang yang bertakwa maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan pertemuan pada hari yang berbahagia ini dapat membuat kita meraih keutamaan-keutamaan yang tertera di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi dan saya berharap mudah-mudahan kunjungan saya pada hari yang berbahagia ini hanya dikarenakan Allah Azza wa Jalla dan agamanya yang kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam surganya kelak Allah amin. Salat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kullu ummati dakhala jannata illa man aba." قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Setiap umatku pasti masuk surga Kecuali hanyalah satu golongan yang enggan Para sahabat pun bertanya Waman ya'ba ya Rasulullah Siapa mereka orang-orang yang enggan untuk masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab man afa'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti dia akan masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia orang yang telah tinggal untuk masuk surga. Hadirin dan hadirat ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Wabarakallahu barakallahu fikum sebagaimana yang telah diminta tentang materi kajian kita untuk hari ini adalah tentang siapa yang tahu tentang apa? Gimana nih hadirinnya nggak tahu materi yang mau disampaikan? Hah? Hah? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ahsan. Jazakallahu khair. Tentang sebab-sebab kesuksesan. -sebab dan kebahagiaan. Tentunya ketika kita ingin menggali, ingin mengetahui dan ingin mengumpulkan sebab-sebab kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, tentunya kita tidak bisa lepas dari Al-Qur'an Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an Karim ini telah berbicara tentang seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia ini dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Ma farraqna fil kitabi min syai." Tidak ada sesuatu pun yang tersisa di dalam Al-Qur'an ini. Artinya seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia ini itu sudah dibahas dan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al Karim. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman wa anzalna 'alaika dzikra litubayyin wa anzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai'. Telah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian tibyanan likulli syai' yang menjelaskan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Sesungguhnya Al-Quran ini menyeru dan mengajak kepada sesuatu yang sempurna Sesuatu yang paling lurus وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا Dan membawa berita gembira kepada mereka orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala ganjaran yang besar. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Demikian pula kita tidak akan bisa lepas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika kita berbicara tentang sebab kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha. La yazighu 'anha illa halik." Aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang begitu terang menerang. Telah dijelaskan jalan menuju surga dari jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam api neraka. Lailiha kana hariha sehingga Nabi menyampaikan mempermisalkan seperti perantara malam dengan siang tentunya sangat jelas mana malam mana siang tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang ragu kita berada lagi sedang berada di malam hari ataukah di siang hari tidak ada yang bertanya kita sedang berada di siang hari ataukah di malam hari kalau sudah sangat jelas yang mana malam dan yang mana siang Maka demikianlah agama ini. Antara jalan menuju surga dan jalan yang dapat menjurumuskan kita ke dalam neraka Allah, Nabi katakan lainiha kana hariha. Malam seperti kondisi malam dan siang sudah sangat jelas terang sehingga Nabi menyatakan la yazghun anha illa halik tidak ada yang meninggalkan agama yang aku sampaikan ini dia keluar darinya melainkan pasti dia akan binasa jangan pernah menganggap anda akan sukses jangan pernah membayangkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalau jauh dari agama Allah sejauh mana kita jauh dari agama Allah maka sebanyak itulah kerugian dan kehancuran yang akan kita peroleh dan sedekat manakah kita dengan agama Allah maka semakin dekatlah kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Nabi menyatakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang keluar dari agama ini melainkan dia pasti binasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadada'al umamu alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Nabi bersabda umat Islam ini akan dibantai oleh umat-umat non muslim seperti sebuah nampan apa piring besar nampan seperti nampan makanan yang diserbu oleh orang yang makan kan antum lihat bagaimana prajurit di medan jihad kalau makan pakai nampan yang begitu besar makan dan begitu cepat begitu habisnya dari semua yang kenyang maka kata Nabi umat Islam ini akan dibantai oleh orang kafir seperti itu Kemudian para sahabat bertanya, "Amin qillatina yauma idin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami dibantai demikian, kami hancur demikian. Apakah dikarenakan kaum muslimin itu sedikit, mereka miskin-miskin, ilmu teknologinya kurang, sarjana ekonomi kurang, eh, ataukah kenapa? Nabi menjawab, "Bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl fil bahr." Kondisi kaum muslimin sangat banyak. Sangat kuat dari sisi keduniaannya. Tetapi kondisi kalian itu laksana buih di lautan. Jauh dari agama Allah Azza wa Sehingga dibanting oleh umat-umat Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa lepas dari agama Allah Subhanahu wa Ketika kita ingin berbicara, ingin mengetahui sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan, maka Al-Quranul Karim hadis-hadis Nabi saw, Alaihi Wasallam yang telah dipahami oleh mereka para sahabat Nabi itulah sumber kita di dalam mengangkat pembahasan ini maka insya Allah Ta'ala pada kajian asar ini saya akan berbicara tentang sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan dari sisi Al-Quran dan ba'da maghrib insyaallah taala akan saya sebutkan sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan dari hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim pada juz 39 30 Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر demi masa demi waktu innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian illa kecuali hanya beberapa golongan yang pertama orang-orang yang beriman yang kedua wa'amil salihat mereka orang-orang yang mau beramal dengan amal saleh. Yang ketiga, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang-orang yang memiliki sifat sabar. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mau watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mau mengajak kepada kebenaran. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mau bersabar di atas itu semuanya. Mungkin ayat ini tidak ada di antara kita yang belum pernah menghafalnya. Semua kita mengetahui bunyi ayat ini, bahkan juga tahu arti terjemahan ayat-ayat ini. Tetapi kalau kita mau merenungi isi ayat ini, isi surat yang pendek ini, bagaimana pemaparan tentang ayat ini dengan mengambil ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh sangat indah dua tiga jam saya yakin tidak cukup waktunya untuk kita terangkan keindahan yang tersimpan di dalam ayat ini sehingga Imam Syafi'i beliau berkata siapa nama Imam Syafi'i Pak Lubis Muhammad bin Idris Abu Man Abu Atika Abu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Abdillah. Beliau menyatakan tentang ayat ini sesekali harus dilempar pertanyaan untuk mengusir setan membuat membawa obat ngantuk ya. Baik. Nabi, tapi jangan dipahami orang yang saya tanya tadi karena lagi ngantuk bukan. Baik. Imam Syafi'i menyatakan tentang ayat ini, "Lau ma anzalallahu ala khalqi hujjatan illa hadhihi surah lakafatuh." Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris kata beliau kalaulah Allah tidak menurunkan ayat untuk memotivasi hamba-hambanya dalam melakukan kebaikan kecuali hanya surat ini tok la kafatkum sungguh itu sudah cukup sebagai motivator kepada mereka di dalam menjalankan Islam ini kenapa Imam Syafi'i berkata demikian karena keilmuan yang luar biasa pada diri beliau pemahaman yang begitu kuat terhadap ayat-ayat Al-Quran Dan akan kita lihat nantinya bagaimana indahnya dan begitu padatnya dan begitu panjangnya makna di dalam ayat Dan semua para ulama yang berbicara tentang tema sebab-sebab kesuksesan dan kebahagiaan tidak pernah lepas dari ayat ini. Tidak pernah tinggal dari surat ini. Bahkan di sana ada beberapa kitab yang ditulis dengan judul sebuah kitab yang diberi judul dengan Afdal Muflihuna fil Quran. Orang-orang yang beruntung yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat ini tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan mereka ulama tersebut. Maka kita syarah insyaallah taala sebelumnya Mungkin ada yang bertanya kenapa Ustaz tadi membaca ayat tersebut tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin ada yang bertanya. Perlu diketahui membaca al-isti'adzah atau juga disebut dengan at-ta'awudz itu disyariatkan apabila kita membaca Al-Qur'an untuk tilawah. Allah berfirman wa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim apabila engkau hendak membaca Al-Quran ya ini tilawah maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat apa dalilnya bahwa perintah untuk membaca isti'anah ketika membaca Al-Quran itu ketika tilawah bukan dalam rangka pendalilan dalilnya sangat banyak dari hadis Nabi yang pertama hadis nomor 10 dalam Al-Arba'in yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda inna Allah tayyibun la yakbalu ila tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina kama amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'amalu saliha Nabi bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha baik tidak menerima kecuali sesuatu yang baik dan Allah itu memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung membaca ayat tadi tanpa membaca al istiadah Kenapa? Karena sedang istidlal, pendalilan. Ya, membaca ayat Al-Qur'an dalam rangka pendalilan untuk sebuah permasalahan, maka tidak dibaca isti'adah. Sebagaimana sunnahnya. Dan banyak dalam hadis-hadis yang lain Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan salat malam, langsung Rasulullah bacakan firman Allah dalam surat As-Sajdah: "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an." Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadis Mu'adz. Nabi tidak membacakan isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menunjukkan bahwa apabila ayat Al-Qur'an itu dibaca untuk pendalilan dalam rangka pendalilan maka tidak disunahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana itu prakteknya Rasulullah. Beda hanya ketika kita ambil mushaf untuk dalam rangka tilawah. Maka ini disunnahkan sunnah muakkadah bahkan dari ulama ada yang menyatakan wajib membacanya. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam Syarah Al-Arba'in beliau menerangkan bahwa khatib-khatib Jumat yang membaca a'udzubillah rajim ketika ingin membacakan satu dua ayat Al-Qur'an untuk pendalilan itu keliru yang sangat fatal. Dari sisi mana? Karena a'udzubillah rajim apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebelum dia membaca ini biasanya khatib menyatakan apa? Allah berfirman. Allah berfirman, a'udzubillah Aku berlindung kepada syaitan, kepada Allah dari syaitan terkutuk. Seakan-akan Allah yang mengucapkan itu. Apakah Allah berlindung kepada Allah? Adakah Allah selain Allah? Bisa dipahami ya? Sisi kekeliruan. Kenapa para ulama menyatakan khatib yang membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim atau penceramah-penceramah yang membaca ayat kemudian a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sisi mana kesalahannya? Jelas sekarang. Baik, dari sisi itu keliru. karena akan mengesankan bahwa a'udzubillah minasyaitonirrajim itu yang mengucapkan adalah Allah Allah, karena dia mengucapkan Allah berfirman a'udzubillah aku berlindung kepada Allah jadi orang yang mendengar berarti Allah yang meminta perlindungan kepada Allah berarti ada Allah selain Allah ya maka saya tadi tidak membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim ya baik adapun permasalahan basmalah Maka yang roji dari pembahasan para ulama dia adalah ayat tersendiri yang Allah sebutkan di setiap pembuka surat dan bukan di bagian dari surat terse tersebut. Ya, maka saya tidak sebutkan tadi karena saya membaca Al-Asr sebagai pendalilan. Ya. Dan bismillah pendapat yang rajih persepakat ulama seluruh bismillah bismillahirrahmanirrahim pada selain Al-Fatihah itu bukan bagian dari surat tetapi dia ayat tersendiri kecuali hanya satu surat yang Allah tidak berikan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an surat apa rizki surat at-taubah ahsan adapun bismillahirrahmanirrahim sebelum al-fatihah maka terjadi silang pendapat di antara ulama Islam apakah dia bagian dari al-fatihah ataukah ayat tersendiri sebelum al-fatihah pendapat yang pertama menyatakan dia bagian dari al-fatihah maka wajib dijahar, wajib dibaca sebagaimana dijaharkan ayat-ayat Al-Fatihah yang lain karena ada bagian dari Al-Fatihah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa al Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, namun di ayat tersendiri dalam Al-Qur'an sebelum Al-Fatihah sebagaimana Bismillah pada surat-surat yang lain dan ini paling pendapat yang paling kuat dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik? Hmm? Pembantu Nabi di mana? di rumahnya ya nggak mungkin lah di kantor ya Nabi nggak punya kantor ya di rumah di Madinah atau di Mekah Madinah berapa lama 10 tahun Ahsan apa nama kuliah beliau Abu Abu Hamzah Baik Anas bin Malik menyatakan aku sudah pernah sholat di belakang Nabi di belakang Abu Bakar di belakang Umar dan di belakang Uthman semua mereka memulai salat mereka dengan alamin kalaulah bismillah bagian dari al-fatihah maka mereka akan membacakan bismillah tetapi hal ini ketika nggak dibaca menjadi fitnah apalagi sebagian orang nggak paham ilmu uronyo bismillah nih baca tinggal al-fatihah nih baca Ya, alasan Hari ini bismillah tidak mau mereka baca. Mungkin ke depan sol, mungkin ke depan surat Al-Fatihah aku tidak akan dibacakan lagi dalam sholat mereka. Pada pembahasannya ilmiah, bisa lari kepada seperti itu. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis tersebut, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku bagi Al-Fatihah ini antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Faidah qala alhamdulillahi rabbi hamd Faidah qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Apabila hambaku apabila dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin maka Allah berfirman sabda Nabi hamidani 'abdi hambaku telah memujiku menunjukkan bismillah bukan bagian dari al-fatihah Ya. Kalau bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka Nabi akan menyatakan kalau dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Nabi memulai alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan Nabi sedang menerangkan isi surat Al-Fatihah. Jelas ya? Dan itulah pendapat yang paling kuat. Ya, itu pendapat yang paling kuat walaupun bismillah tetap dibaca namun di disir ketika salat. Dia dibaca tetapi sir Ucapan Anas tadi mereka memulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin artinya memulai tentunya dengan suara yang jahat Mereka tetap membaca dengan bacaan yang sir. Tetapi kalau dia membaca sesekali namun jarang ini tidak mengapa. Karena ada hadis dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah Abu Hurairah sholat dengan menjahar Bismillah kemudian beliau ditanya beliau menjawab Rasulullah juga pernah. Namun yang sunnah untuk terus menerus adalah membaca bismillah dalam salat dengan sir tetapi sesekali tidak mengapa dijahal sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi jelas. Baik, baru kita masuk ke dalam pembahasan wal asr. Di dalam ayat ini Allah berfirman wal asr demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asr, masa. Salah satu dari makhluknya Bersama itu Allah melarang hamba-hambanya untuk bersumpah dengan selain Allah daripada makhluknya. Dan ini tidak perlu kita pertanyakan akan perbuatan Allah. Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu." Allah itu tidak boleh ditanyakan akan apa yang Allah perbuatkan. Tetapi manusialah yang ditanya. Maka jangan kita menyangka kita dilarang bersumpah dengan makhluk, tetapi Allah kenapa bersumpah dengan makhluk ini bisa kufur kita? ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah tidak boleh dipertanyakan kenapa Allah berbuat demikian tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah atas perbuatan mereka di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan makhluk dengan salah satu dari makhluknya yang bersama bersamaan itu kita dilarang bersumpah dengan selain nama Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda man halafa bi ghairillah faqad asyrak Barang siapa yang bersumpah dengan nama dengan selain Allah sungguh dia telah melakukan kesyirikan Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni seluruh dosa yang di bawah kesyirikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, bersumpah dengan nama ulama demi Syekh Fulan, demi wali Fulan, demi ini dan demi itu dari selain Allah. Ini perbuatan kesyirikan. Lalu apa kafarahnya? Ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah, baru sadar apa yang harus dia lakukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man halaka bi ghairillah faliyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap berpernah bersumpah dengan selain Allah hendaknya dia mengucapkan langsung la ilaha illallah. Ini kafarahnya. Bukan fidyah emas berapa mayang atau uang sekian banyak atau beras sekian tahun. Ya. Tapi mengucapkanlah la ilaha illallah. Dan para ulama menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah berjumpa dengan salah satu dari makhluknya menunjukkan mulianya dan agungnya makhluk tersebut dari makhluk-makhluk yang lain. Maka dari ini jelaslah bagi kita tentang kemuliaan dan keagungan masa dan waktu di mana Allah telah bersumpah dengannya. Kalau kita mencermati ayat-ayat al yang Karim di dalam mushaf maka kita akan mendapati di sana sekian ayat Allah bersumpah dengan waktu walaili idza saja demi waktu malam ketika menyelimuti wan nahari idza jannah dan demi hari waktu duha demi waktu duha ya, berkaitan dengan waktu karena waktu itu sangatlah agung dan waktu itu penentu kebahagiaan dan kehancuran bagi seorang muslim oleh karena itu, sebelum Allah sebutkan empat golongan yang akan beruntung, ya, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan melalui tulisannya. Baik. Sebelum Allah menyebutkan empat golongan ini, Allah membuka terlebih dahulu dengan penyebutan ma masa. Agar kita berpikir bahwa empat golongan ini tidaklah bisa sukses, tidaklah bisa bahagia melainkan dikarenakan pemanfaatan mereka terhadap masa dan waktu mereka bisa beriman, bisa beramal, bisa berdakwah, bisa bersabar semuanya karena mereka benar-benar memanfaatkan waktu. Ini salah satu salah satu hikmah dan rahasia Allah mengedepankan penyebutan waktu sebelum Allah sebutkan manusia ini berada di dalam kerugian. Karena waktulah yang menentu kebahagiaan untuk kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka itu menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu Imam Syafi'i di dalam bait syair beliau beliau menyatakan al waktu kas-sayf idza lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang samurai. Kalau engkau tidak pandai memegangnya, maka dia akan menebas lehermu. Demikianlah waktu itu. Kalau tidak benar-benar kita manfaatkan kepada kebaikan, maka pasti akan kita gunakan kepada kejelekan. Ulama salaf juga menyatakan an-naf Idza lam syaghal idza lam tashghalha bil haqq syaghalatka bil batil. Waktu itu jiwa kamu itu kalau tidak kamu manfaatkan kepada hal yang baik pasti akan terjadi akan jatuh kepada hal kebatilan. Kepada kebatilan. Penyair Arab yang lain menyatakan laita syabab ya'ud yawman ma fa akhbirahu bima fa'ala al-mashib kata penyair Arab. Aduhai kalau masa muda itu bisa kembali lagi maka niscaya akan aku sampaikan apa yang akan dirasakan, apa yang akan dilakukan oleh orang yang sudah tua. Menunjukkan penyesalan masa muda yang sudah berlalu penuh dengan kesialan. Di masa tua baru menyesal. Ya, maka dia pun berangan-angan kalau masa muda bisa kembali lagi. Ini menunjukkan keajaiban waktu. Keajaiban waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal farah ada dua nikmat ada dua nikmat yang kebanyakan manusia berada di dalam kerugian dalam dua nikmat tersebut dua nikmat Rasulullah katakan kebanyakan manusia telah merugi di dalam dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat kesehatan. Ya, nikmat kesehatan. Oleh karena itu dalam Islam segala sesuatu yang dapat merusakkan kesehatan itu diharamkan seperti rokok. Ya. Karena nikmat kesehatan harus dijaga. Segala sesuatu yang bisa merusakkan kesehatan Allah haramkan seperti rokok. Ya. Ada sekian belas ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan haram rokok. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah itu Maha Pengasih. Orang yang merokok sama seperti membunuh sendiri. Bahkan di tempat rokok ditulis hati-hati rokok membunuhmu. Dalam ayat yang kedua yang menyerangkan haram rokok dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman wala tulqu bi ila tahlukah Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan rokok itu membinasakan. Ya, dalil yang ketiga dalam Al-Qur'an menerangkan haramnya rokok. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdzira. Al mubadzirina Kana Ikhwan syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Jangan kalian melakukan mubazir Mubazir itu pengertiannya kata para ulama menggunakan harta uang kepada sesuatu yang Allah haramkan walaupun satu satu ribu satu sen cuma sebatang dalam satu hari tetap dinamakan mubazir hanatrum gak bau kopi ya satu batang kok berapa harga satu batang rokok Hah? seribu kok tahu seribu satu batang <laughs> Hah? Oh mantan. Taib. Seribu satu batang satu hari tok seribu tetap mubazir. Karena yang namanya mubazir menggunakan harta yang Allah haramkan dan telah kita dengar tadi keharaman merusakkan kesehat, kesehatan. Apa hukum orang-orang yang melakukan mubazir? Allah katakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Para pelaku mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Allah katakan. Kita kita marah dikatakan saudara kambing. Ya enggak? Siapa yang mau dikatakan saudara monyet? Enggak ada yang mau. Siapa yang mau dikatakan saudara sapi? Enggak ada yang mau. Tetapi para pelaku mubazir Allah katakan saudara setan. Mau dikatakan saudara setan, Allah yang menyatakan. Gara-gara melakukan bazir walaupun hanya sebatang dalam satu hari ya apalagi sudah berjuta-juta habis dalam sebulan jilbab satu jilbab diminta oleh istri bilang ada duit itu pun setahun sekali istri minta tapi ardat bungkus ardat nggak pernah lepas di kantongnya jilbab istri nggak ada duit tunggu dulu tahun depan ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas ada dua nikmat yang banyak di antara manusia telah dirugikan dalam dua nikmat tersebut yang pertama kesehatan yang kedua Nabi menyatakan al farok kesempatan waktu luang. Hadis diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dalil menerangkan kepada kita tentang agungnya dan pentingnya memanfaatkan waktu. Waktu. Dalil yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taharraka qadama wa 'abdin al qiyam illa yus'al an arba' Tidaklah langkah seorang hamba di hari kiamat itu bergerak satu langkah saja, melainkan ditanyakan kepadanya empat perkara. Yang pertama an syababihi fima abla tentang masa mudanya kemana telah dia habiskan Wan waktihi fima afna tentang waktu kosongnya, kesempatan kemana telah dia habiskan. Wan malihi fima anfaqah wa min aina akhadah. Yang ketiga tentang hartanya kemana dia tuangkan. Per detik kita gunakan uang di dunia ini semuanya dicatat oleh malaikat. Hati-hati kalau tidak memiliki jawaban di hari kiamat. Ya, mau jawab apa di hari kiamat? ya. tanggal sekian jam sekian hari ini detik sekian uang kamu bawa untuk Arda, Allah untuk Malboro untuk Jisamsu udang garam merah ya si istri juga demikian harta suami yang dia pegang ya, itu semua akan ditanggung Kemudian yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wan ilmi fima tentang ilmu agama yang sudah dia pelajari dia amalkan ataukah tidak jadi ilmu agama itu cara-cara agama bukan hanya untuk datang untuk refreshing, tapi untuk beramal, untuk diamalkan. Nah dari hadis di atas di antara Nabi menyebutkan waktu muda dan kesempatan semuanya ditanya menunjukkan agungnya waktu. waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini dengan al-'asr demi masa. Ini beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi dan kita dukung dengan beberapa bait-bait syair Arab tadi menerangkan begitu mulia dan agungnya waktu. waktu. Oleh karena itu, waktulah yang menentukan orang itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah atau orang yang terburuk. Sebabnya adalah waktu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abdullah ibnu Busr radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Khairun nasi man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu hamba yang paling mulia yang paling baik di sisi Allah adalah yang panjang umurnya tetapi bagus amalannya panjang umurnya tetapi bagus amalannya dan Nabi telah bersabda dalam hadis yang baik inna a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man jawaza dhalik umur umatku itu antara 60 dan 70 itu umur umat Nabi dan sangat sedikit di antara mereka yang bisa melewati 70 tahun. Ada tapi sedikit dibandingkan dengan yang tidak melewati 70 tahun. Ya. Maka Nabi menyatakan berarti lebih dari 70. Bahkan para ulama katakan umur sudah melewati 20 tahun itu sudah menunjukkan sudah panjang umurnya. Ya. Sudah panjang umurnya. Nah, Nabi menyatakan orang yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling panjang umurnya namun bagus amalannya. Wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a Dan orang yang paling buruk di sisi Allah adalah yang panjang umurnya tetapi jelek buruk amalannya. Ya, sama anak muda kalah dalam sholat jamaah. Mendirikan sholat lima waktu berjamaah. Ya. Dengan anak muda kalah membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka ini sebabnya semuanya apa? Karena waktu tadi oleh karena itu ketika ada dua orang sahabat Nabi meninggal, kemudian setelah tidak lama setelah sahabat itu meninggal, meninggal satu sahabat yang lain. Nabi katakan keutamaan antara mereka berdua seperti langit dan dunia. Itulah keutamaan orang yang meninggal lebih e, terakhir daripada yang pertama tadi karena adanya waktu yang dia sempat beramal yang tidak sempat saudara yang pertama kali dia meninggal untuk melakukan. Ya seperti itu keutamaan yang diperoleh semuanya karena waktu ya. sehingga waktu itu sesuatu yang sangat agung sehingga Allah bersumpah dengan waktu setelah itu baru Allah sebutkan innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada di dalam kerugian sebelumnya Allah telah menyebutkan wal asr agar kita mau berpikir Kenapa manusia ini berada di dalam kerugian? Sebabnya adalah wal hasil. karena mereka tidak memanfaatkan waktu itu. Ya. Tidak menggunakan waktu tersebut kepada sesuatu yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Habis untuk hawa nafsunya, habis untuk haram, habis untuk sesuatu yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu baru Allah sebutkan empat golongan. Allah menyebutkan illalladzina aman. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita mensyarah kalimat yang beriman ini ini butuh waktu yang panjang namun saya ringkas bahwa seorang itu dikatakan beriman tatkala dia telah menegakkan enam perkara. perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, beriman kepada rasul-rasul Allah, para nabi dan para rasul. Yang keempat, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kelima, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang keenam adalah beriman kepada tak, takdir Allah yang baik maupun yang tidak baik. Nah, beriman kepada Allah itu ada rukun-rukunnya juga. Iman kepada malaikat ada rukun-rukunnya. Iman kepada hari akhir, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada takdir itu ada rukun-rukunnya. Sehingga seorang tidak dikatakan dia telah sempurna imannya kepada Allah kecuali dengan mendatangkan rukun-rukunnya tersebut. Secara ringkas rukun iman kepada Allah ada tiga perkara. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah adalah mengimani akan keesaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini dalam mencipta di dalam mengatur ya. sehingga semua yang ada di dalam dunia ini alam semesta ini adalah makhluk Allah ciptaan Allah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar segala sesuatu itu kamilah yang menciptakannya sesuai dengan takdir wa huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun dalam surat as-saffat Dialah Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan di kehendak Allah rabbul alamin. Ini syarat yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah di mana segala bentuk ibadah yang Allah cintai yang Allah anjurkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi tidaklah kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah semata. Salat kita, doa kita, nazar kita, sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha Allah lahu ad-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya? Ini rukun yang kedua. Saya ringkas. Ringkas pendalilan. Yang ketiga, yang mencakup di dalamnya banyak hal adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Allah berfirman Walillahil asmaul husna fad'uhu biha Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya Allah Seseorang itu dikatakan telah mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifat-sifatnya Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau dia menjalankan kaedah berikut ini. Yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab aqidah. Apa itu? Yaitu isbatu ma azbatahu Allah li nafsihi. min al asma'i wa sifati fi kitabihi awi sunnati sahihati. Ala ma yaliku bi jalalihi. min dun min min duni min duni takyifin wala tahrifin wala tamthilin wala ta'tilin yaitu dia menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungannya Allah tidak menyerupai sifat makhluk nama makhluk tidak bisa diperbagaimanakan tidak boleh dipersamakan dengan sifat makhluk dan tidak boleh artinya diselewengkan dari yang tersurat dari nas tersebut tanpa dalil dan tidak boleh ditolak. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagaimana kita meyakini Allah memiliki sifat mendengar dan melihat sesuai dengan keagungan yang Allah tidak menyerupai sifat penglihatan dan pendengaran manusia maka demikian pula kita katakan dalam seluruh sifat-sifat Allah istiwanya Allah nuzulullah dan sifat-sifat yang lainnya kita terapkan seperti itu sesuai dengan keagungannya Allah tidak menyerupai sifat makhluk walaupun akal kita rasio kita memahami sepertinya seperti sifat makhluk maka tetap kita katakan sesuai dengan keagungan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir jelas ini secara ringkas. Kemudian beriman kepada malaikat kita mengimani akan adanya mereka bahwa mereka adalah alam yang gaib. Dan Allah memberikan kemampuan mereka untuk berbentuk. Allah memberikan tugas-tugas tertentu kepada mereka. Beriman kepada kitab, ya ini kita imani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, itu adalah kitab-kitabnya Allah Azza wa Jalla. Ya, beriman kepada hari akhir, kita beriman apa yang telah diberitakan oleh Allah yang akan terjadi di hari kiamat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak boleh kita tolak karena logika kita yang belum mampu memahami beriman kepada takdir kita imani semua yang terjadi di dunia ini itu semuanya dengan kehendak Allah dan tidak berdalil untuk melakukan kemaksiatan dengan takdir Allah ya itu secara ringkas tentang syarat-syarat keiman keimanan ya. Adapun penjelasan berikutnya tentang tiga golongan maka sebelum kita menyebutkan sebab-sebab keberuntungan dari hadis-hadis Nabi di kajian Ba'dal Maghrib Insya Allah akan kita sempurnakan sedikit pembahasan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau sebelum Anda bertanya, saya yang bertanya dulu. Siap? Ini pertanyaan khusus buat bapak-bapak ya kecuali Pak Lubis karena kayaknya udah tahu jawabannya di grup WhatsApp ya. adakah masa iddah bagi kaum lelaki adakah masa iddah bagi kaum lelaki selama ini kita dengar iddah hanya untuk kaum wanita nah masa iddah kurang kamu Entah dari nggak? Makanya saya tanya. Ada masa idah bagi kaum lelaki? Tidak ada. Pendapat yang pertama tidak ada. Pendapat kedua? Pak Udang? Wallahu a'lam. Nisful ilm, setengah ilmu. Siapa lagi pendapat yang kedua? Masa idah buat kaum lelaki ada? Kalau enggak kita oper pertanyaannya ke ibu-ibu. Ada? Ada kapan? Ketika para suami, para suami kok punya suami banyak? Apabila seorang suami bukan para suami, si laki istri nggak boleh punya suami kecuali satu. Kecuali ketika seorang suami memiliki istri empat, terus dia tinggal satu, baru bisa nikah lagi. Ya kapan? Ya ini istri udah empat. Gimana mau nambah lagi istrinya udah empat? Allah alam. Hah? Sayap kiri ada jawabannya? Rizky? Hah? Ketika sudah talak tiga, itu diistilahkan talak bain. -hmm ya itu nggak ada masa idah. kalau talak baik nggak ada masa idah. si suami boleh langsung nikah sama wanita lain karena talak baik ada masa idah. di beberapa keadaan keadaan yang pertama seorang suami poligami punya istri empat yang marah-marah ibu ya saya kasih contoh jadi kira saya ngompori bapak-bapak bapak poligami ya seorang suami punya istri empat Kemudian salah satunya dicerai, ditalak, masih talak rajai. Apa itu talak rajai? Talak satu atau du? dua. Dia ingin nambah lagi. Maka tidak boleh nambah lagi. Sampai istri yang ditalak tadi sudah habis masa idah idahnya Karena wanita yang ditalak masih dalam masa idah dan itu talak rajai masih berstatus istri di dia yang wajib dinafkahi ya tidak boleh keluar dari rumah. Maka kalau dia memaksa nambah, berarti istrinya udah lima. Dan dilarang seorang is, is, suami memiliki istri lebih dari empat. Kondisi yang kedua, seorang itu memiliki seorang suami punya masa id, iddah. Dia menikah dengan si Aisyah. Dia talak si Aisyah, istrinya ini. Dengan talak raj'i, kemudian ingin menikahi saudari kandung Aisyah ini, kakak atau adiknya apa namanya ini? Cinta segitiga ya? Hah? Hah? Hah? Hah? Kenapa? Gak jelas. Ganti tikar. Tohib. Ya, maka tidak boleh kecuali masa idah Aisyah udah ha? habis karena Nabi melarang seorang itu mengumpulkan seorang wanita dengan saudarinya di dalam sebuah pernikah pernikahan dalam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, dia mentalak istrinya dan berupaya jatuh cinta sama bibi si istri. Ya, maka nggak boleh dia nikahi bibi istrinya sampai istri ini udah habis masa idah pula. Karena ada larangan dari hadis Nabi mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya di bawah sebuah pernikahan. Ya. Itu semua dikecualikan kalau sudah talak bah, Baik, kalau talak bain nggak ada masa indah bagi seorang suami. Suami. Baik. Jelas? Assalamualaikum Ustaz. Berapa pahalanya kalau assalamualaikum? Hah? 10. Kapan 20? Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan 30? Baik. Sudah pernah kita sebutkan hadisnya dulu kan? Ketika seorang nang Nabi ketika Nabi duduk di dalam masjid datang seorang sahabat memberikan salam Assalamualaikum Nabi katakan asal sepuluh sahabat yang lain belum tahu apa maksud Nabi sepuluh datang sahabat yang kuda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 kata Nabi sahabat yang lain heran apa yang 20 ini kemudian masuk yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi katakan 30 setelah itu baru ditanya oleh para para, para sahabat sahabat apa 10 tadi kok ada konten 10 yang ini konten 20 yang itu dikasih konten 30 Nabi menjawab yang ini mengucapkan Assalamualaikum maka konten untuk dia pahala dari Allah untuk dia 10 yang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahala untuk dia 20 yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka pahala bagi dia 30 hadisnya dalam Riyadus Salih kalau ini berapa berarti Assalamualaikum Ustaz Hah? 10 dapat ya kalau mau 30 tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bagaimana caranya agar kita dapat meraih kemuliaan hidup dan keberkahan waktu ya. Meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhirat Penjelasan ringkasnya adalah dengan seorang dekat dengan agama Allah Azza wa Jalla Menuntut ilmu agama Karena ilmu agama itu sumber kebaikan sumber seluruh kebaikan. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam bermasyarakat, kebaikan dalam bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia perkara agama. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan faman hurimal ilmu faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan dari ilmu, dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, maka sungguh dia telah dijauhkan oleh Allah dari kebaikan yang sesungguhnya. Dan Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apabila jalan menuju surga dimudahkan, apalagi jalan menuju kemuliaan di dunia. Tapi bagaimana cara agar waktu kita diberkahi? Maka manfaatkan kepada sesuatu yang baik, yang baik kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana rinciannya? Maka sungguh sangat banyak. Itulah penjelasan secara umum. Salamu salamu alaikum. Kalau enggak ada alif lam, nulisnya salamun alaikum. Itu boleh seperti salamnya malaikat kepada Ibrahim. Qala ah, salamnya Ibrahim. Baik, salamnya malaikat kepada Ibrahim kepada malaikat. Qala salamun alaikum. Boleh. nggak ada as tapi salamun tapi tas, ada tanwinnya salamun alaikum tapi kalau salamu alaikum ini lupa tanwin ya kalau nggak ada tanwin assalamu mu boleh tapi ada assalamu tapi kalau nggak ada as baru salamun alaikum seperti salamnya Nabi Ibrahim kepada para malaikat ada yang menyatakan kalau maulid Nabi diharamkan Karena Nabi tidak pernah mengamalkannya. Maka sekarang haram. Apa? Haramkan saya umrah di bulan Ramadan. Kan Nabi tidak pernah mengamalkannya. Baik. Ketika kita berbicara tentang hukum agama Allah Azza wa Jal, maka kaedahnya al-ibadatu amrun tawfiqi. Bahawa yang namanya ibadah itu sesuatu yang harus ada dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Ash-Shura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zam Allah?" Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu Allah yang membuat syariat-syariat kepada mereka tanpa izin dari Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan Yang tidak ada contoh dari kami Maka amalan tersebut tertolak Dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad Al-Imam Abu Daud Al-Imam Tirmidhi Dan Al-Imam Nasai Dari sahabat Nabi yang bernama Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu Nabi bersabda Wa iyyakum wa muhdathatil umur Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, bukan perkara dunia. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam perkara agama itu namanya bid'ah dan setiap yang namanya bid'ah itu namanya sesat dan setiap kesesatan itu yang tempatnya dalam api neraka. Kalau dikatakan ada bidang hasanah berarti ada kesesatan tempatnya bukan dalam neraka. Dalil yang ketiga. Yang ketiga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa di hari kiamat ada umat Nabi yang dicegah tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi. Kemudian Nabi menyatakan ya Rabbi ummati ummati ya Allah mereka umatku. Mereka umatku karena Nabi diperkenalkan mana umat beliau mana umat para nabi sebelumnya di antaranya dengan bercahayanya anggota wudhu Mereka. Maka Allah menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Memang mereka umatmu tetapi engkau tidak tahu bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang baru dalam agamamu setelah engkau meninggal. Ini ancamannya. Siapa yang mengancamnya? Nabi. Enggak boleh masuk telaga Nabi kalau melakukan sebuah ibadah yang belum ada tuntunan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau mau, silahkan melakukan. Tidak ada kerugian saudara kamu kalau kamu melakukan maulid. Gak ada yang marah. Tapi antara engkau dengan Allah, saudaramu hanya memberikan ilmu, hanya menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya, bukan ada tujuan duniawi. Kalau anda pikirkan, ustadz-ustadz yang menjelaskan hukum maulid tidak ada. Apa kepentingan dunianya? Gak ada kan? Bahkan kalau mereka mau hawa nafsu, ingin bermain-main dan agama, dibilang aja maulid itu benar adanya sunnah supaya banyak uang ustadznya setiap ceramah di musim maulid dan kenyang terus setiap hari. <laughs> Iya kan? Tapi ini hukum Allah. Dan maulid itu mulai ada pada tahun 500 Hijriah. Dilakukan oleh Al-Ubaidiyin, Syiah Sekte Ubaidiyin yang mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Ya, Ubaidiyin yang mereka sangat erat hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani untuk merusakkan Islam di masa itu. Mereka melakukannya, melakukannya ketika mereka melihat orang-orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Mereka katakan kalau itu kita jangan tertinggal dong. Kita rayakan pula hari kelahiran Nabi. Akhirnya tercetuslah. Sebabnya apa? Ikut-ikutan dan ingin menanding menandingnya. Oleh karena itu tidak ada dari ucapan-ucapan empat imam madhab tentang pengingkaran. Gak ada, ada ucapan Imam Syafi'i dan beliau mengingkari maulid. Karena di zaman beliau memang belum ada. Imam Syafi'i hidup di tahun antara 100 dan 150 Hijri. Antara 100 200 Hijri Hijriah maulid baru ada pada tahun 500 Hijriah bagaimana Imam Syafi'i mengingkari bagaimana ada ucapan Imam Ahmad dalam mengingkari mereka di zaman yang sudah sengaja jauh ada yang beralasan bahwa maulid itu dilakukan karena Abu Jahal Abu, Abu Lahab saja senang ketika Nabi lahir sehingga Abu Lahab menghadiahkan jawabannya bahwa itu riwayat palsu nggak ada dalam buku-buku hadis yang menerangkan Abu Lahab demikian nggak ada sanad yang sahih kedua kalau itu dikatakan sahih berarti kan perbuatan Abu Lahab siapa Abu Lahab tabat yada abi la abi Lahab ya. telah disebutkan dalam Al-Quran Abu Lahab tempatnya api neraka masa perbuatan Abu Lahab menjadi pedoman kita dalam beramal ya masa perbuatan Abu Lahab Kenapa nggak kita katakan Abu Bakar? Bahkan seharusnya itu dalil sebaliknya nggak boleh mulut karena landasannya perbuatan Abu Lahab. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melakukannya. Ya. Alasan yang berikutnya ini demi mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama sebutkan, sungguh anda itu pelit kalau mengenang Nabi hanya di setahun sekali. Nabi itu wajib dikenang sekian puluh kali dalam satu hari. Bahkan setiap Nabi disebutkan namanya kita harus mengenang beliau dengan berselawat kepada beliau. Nabi mendoa agar dibinasakan seorang hamba yang disebutkan nama Nabi lantas dia tidak bersolawat kepada Nabi bukan hanya setahun sekali kita mengenang Nabi dalam setiap sholat kita tidak sah sholat kita kalau kita tidak mengenang Nabi dengan sengaja apa itu? bersolawat kepada Nabi ketika tasyah tasyahud jadi Nabi dikenang, diingat, dimuliakan bukan hanya setahun sekali Andai kata manusia ini tidak menyebutkan kemuliaan Nabi, maka niscaya Nabi tetap akan mulia. Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikra." Kami telah mengangkat engkau dengan tinggi. Ya, Nabi sudah dimuliakan. Ketiga, ketika kita melakukan maulid, maka ada dua pertanyaan. Apakah maulid ini hukumnya apa? Apa hukum maulid? Ini yang perlu dijawab. Hukum dalam Islam nggak lebih dari lima, ya kan? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ya enggak? Enggak lebih dari lima hukum. Ya. Ada yang dia bukan haram, bukan makruh, bukan bukan sunnah, bukan mubah juga, bukan wajib juga. Enggak? Hukum agama, hukum sesuatu kalau ditinjau dari agama tidak lebih dari lima. Ya. Hukum Allah hanya ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah boleh. Sekarang jawab maulid ini dari bagian mana? Jika bilang wajib, mana dalil dalam Quran dan Sunnah mewajibkan maulid? Ya, dikatakan sunnah mana dalilnya? Karena yang namanya sunnah adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan kita untuk melakukannya dalam Al-Quran dan Hadis dengan anjuran yang tidak bermaksud wah harus dilakukan. Artinya kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mana dalilnya kalau sunnah? Berarti sisa tiga hukum lagi. Kalau dikatakan mubah, boleh berarti boleh mengadakan mengada-adakan ibadah dalam agama Allah sedangkan Nabi tadi telah menyatakan orang yang ada-adakan dalam perkara agama Allah nggak masuk telaga Nabi Nabi telah memperingatkan hati-hati dari perkara baru Nabi telah menyatakan mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi akan ditolak oleh Allah berarti sisa dua hukum makruh atau ha? haram makruh apa hukumnya apa namanya makruh dibenci oleh Allah Baik dan dia lebih dekat kepada hukum haram di mana di dalamnya terjadi pembauran antara lelaki dengan wanita ya dan bahkan sebagian orang-orang miskin merasa nggak enak sama tetangganya kalau nggak mau memolid akhirnya dia berhutang dengan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang tidak ada anjuran dalam syariah dan karena sesuatu yang diada-adakan hukumnya haram Nabi telah menyebutkan dia tidak masuk telaga kepada Nabi. Kalau dia melakukan sesuatu yang boleh, niscaya Nabi tidak menyebutkan dia tidak akan masuk ke dalam telaga Nabi. Kalau bid'ah itu boleh, Nabi tidak sampai menyatakan setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan dalam api neraka tempatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini sudah terjawab hukumnya ya. Sekarang saya tanyakan. Maulid kalau maulid itu baik, Kenapa Nabi tidak mengamak tidak menyampaikan kepada kita? Padahal Nabi menyatakan ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu. Tidak ada sesuatu kebaikan yang dapat mendekatkan kalian ke surga Allah melainkan semuanya telah aku jelaskan. Kalau maulid baik, berarti ada sebuah kebaikan yang Nabi belum jelaskan. Berarti Nabi diwafatkan oleh Allah belum menunaikan seluruh tugasnya. Ini konsekuensinya. Ya. Ini konsekuen konsekuensinya. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam soal agama, maka secara tidak langsung dia menuduh nabi ini berkhianat dalam menyampaikan agama karena Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum hari ini agama kalian telah aku sempurnakan kok bisa di tahun sekarang ada sebuah ibadah yang belum pernah Rasulullah amalkan dan tidak pernah Rasulullah ajarkan mungkinkah Rasulullah lupa menyampaikannya tidak mungkin karena Allah tidak akan lupa Allah akan ingatkan malaikatul maut agar tidak mewafatkan Nabi sehingga menyampaikan firman dan Allah telah berfirman balik ma ursila ilaihi sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu tidak ada satupun kebaikan melainkan seluruhnya telah sampaikan oleh Nabi Pertanyaan ketiga, kalau maulid itu baik, kalau maulid itu baik, Nabi tahu nggak itu baik? Kalau dia jawab tahu, berarti Nabi tidak menyampaikan. Berarti konsekuensinya tadi seperti itu. Itulah konsekuensinya. Kalau dia menyatakan tidak tahu, berarti dia lebih tahu daripada Nabi. Ya, berarti dia lebih tahu daripada Nabi. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana lebih cinta kepada Nabi? Kita kah ataukah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan putera putrinya Rasulullah dan sekian ribu jumlah sahabat Nabi. Mana lebih kecintaannya kepada Nabi daripada kita ataukah mereka? Empat imam mazhab. Mana lebih kuat kecintaan kita dengan kecintaan imam empat mazhab terhadap Nabi? Mana yang lebih kuat? Coba jawab. Hah? Tidak diragukan lagi. Cinta mereka lebih kuat. Semua mereka tidak melakukan. Ketika kita melakukan secara tidak langsung kita mengklaim diri kita ini lebih kuat cinta yang kepada Nabi. Ya. Meneladani Nabi, mengenang Nabi, rukuk ayabah. Itu dia acara maulid. Ya. Mengenang Nabi, Allah Akbar, Allah Akbar. Bawa pulang tempat makanannya ke rumah. Gak salah jamaah. Ya, sangat jelas jelas bukan masalah pelit tidak pelitnya dalam masalah buat maulid masalahnya kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat dari mana kamu ambil itu siapa yang mengajarkan kamu Nabi kamu mengajarkan tidak kita mau jawab apa matahari satu jengkal di atas kepala kita mau masuk telaga Nabi Nabi katakan stop nggak boleh masuk kamu sudah mengada-adakan perkara baru dalam agama ini permasalahannya bukan hanya lebih keluarnya uang. Kalau itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah wal Jamaah orang yang terdepan mengeluarkan uang. Ya. Ini permasalahan yang sangat prinsipil di dalam agama. Bukan masalah pelit dan tidak pelit dan itulah konsekuensinya. Ya. Baik, Kemudian kalau dikatakan kalau maulid tidak boleh, maka umroh dalam Ramadan nggak boleh karena Nabi tidak mengamalkan. Nah, Nabi belum pernah umrah dalam Ramadan tetapi Nabi telah menyebutkan al umratu fi Ramadan ka hijratin ka hajjatin ma'i orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan seperti orang yang pergi haji bersamaku Nabi menganjurkan Tapi sekarang mana hadis Nabi tentang maulid? Hah? Mana dalilnya tentang maulid? Tentang umrah Nabi anjurkan kita umrah di bulan Ramadan. Pahalanya seperti naik haji bareng Rasulullah. Bagaimana dikatakan tidak boleh? Jelas? Baik, barakallahu fikum. Cukup atau Hah? Udah cukup? Hah? Satu lagi. Baik, Assalamualaikum Wi titik wi Apa ini? Ini tetap juga 10 pahalanya Walaupun ada WRB. Enggak er Nggak dihitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihitung tetap Assalamualaikum 10 pahalanya mungkin tadi ibu ini ada yang mengingat oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala tulis sejak Assalamualaikum ada lagi ASS WRWB tetap nggak dapat kalau itu lebih parah malah ASS WRWB itu bukan salam namanya <laughs> ya. kalau ini lumayan tapi tetap 10 nggak sampai 30 w titik w nggak dihitung warahmatullahi wabarakatuh itu ya <laughs> Pak Ustadz Tiga pertanyaannya di sini. Pada bonusnya satu lagi, tapi kita jawab yang pertama. Apa boleh di dalam salat sebelum membaca bismillah kita membaca a'udzubillah? Nah, boleh. Bahkan para ulama ada yang menyatakan hukumnya wajib. Dan pendapat mayoritas ulama bernyatakan sunnah muakkadah karena keumuman firman Allah wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan dia ingin membaca Al-Fatihah ya, di dalam salat, maka dianjurkan bagi dia membaca Ta'udzubillah minasyaitonirrajim di setiap rakaatnya, bukan hanya di rakaat pertama. Di setiap rakaat karena sudah dipisahkan oleh amalan-amalan yang baik selain membaca Al-Qur'an, kemudian dia kembali membaca Al-Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Azza wa yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumahnya yang mulia ini agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam surganya Jannatul Firdausil A'la. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon saya ditegur dan dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.